Yang itu sungguhnya ada pada masing-masing kita. Yaitu terkait dengan islahul qulub. Memperbaiki hati-hati kita terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah baik terkait dengan fitnah syubhat ataupun syahwat sehingga dalam hal ini penting bagi kita untuk memperhatikan permasalahan islahul qulub mengapa demikian ayo ikhwah yang tentunya jawabannya adalah bahwa al qulu merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba berdasarkan hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan dan insyaallah taala telah dihafal oleh kebanyakan kita yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda innallaha la yanzuru إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat terhadap tubuh demikian pula bentuk rupa kalian wahai manusia baik itu tinggi pendek kurus, gemuk, hitam, putih kulitnya, keriting ataupun lurus, maka ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Oleh karena itu, ayol ikhwah bukan suatu aib, bukan suatu hal yang tercela ketika seorang memiliki kulit yang hitam dan bukan pula termasuk kemuliaan ketika seorang memiliki kulit yang putih. Demikian pula Tubuh yang gemuk bukan berarti lebih mulia dari yang kurus atau sebaliknya. Atau orang yang tinggi tidak menunjukkan dia tinggi pula derajatnya di Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang pendek. Yang ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabaikan sifat-sifat jasadiyah Sifat-sifat yang itu dimiliki oleh masing-masing orang dan itu berbeda-beda. Namun yang menjadi ukuran dan itu yang senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kita. Bagaimana ketundukan kita, kekhusyuan kita, berserah dirinya kita pasrahnya kita kepada ketentuan dan syarat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan-amalan kita. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum kaafidati tayr bahwa di sana ada satu kaum yang masuk ke dalam jannah dalam keadaan hati mereka seperti hati burung. Gimana itu? Ya. Apakah hatinya itu sekecil hati burung? Bukan itu yang maksud. Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa adanya penyerupaan hati-hati orang-orang yang beriman yang dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai ahlul jannah seperti hati-hati burung itu disebabkan karena sikap tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawakalnya seekor burung. Dan ini sebagaimana ini kabar kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana Rasulullah menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah" la razaqakum kama yarzuqu tayr. taghdu himasan wa taruhu bitana kalau seandainya kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal dalam keadaan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rezeki dan dia pun memiliki kepercayaan yang penuh athiqatu billah bahwa Allah ar-razzaq Allah yang maha memberikan rezeki demikian pula al-i'timad ala Allah senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala diiringi dengan menjalani sebab-sebabnya dan ini bentuk hak tawakulih tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka kata Nabi maka niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada seekor burung di mana pagi hari burung pergi terbang dari sangkarnya keliling ya, terbang ke sana kemari mencari penghidupan supaya bisa hidup bisa bertahan hidup atau lebih dari itu bisa memberikan makan kepada anak-anaknya kalau dia seekor induk ya. Nah, sehingga pada pada sore harinya dia pun kembali dalam kondisi kekenyangan. Nah ini. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua bahwa hati-hati orang-orang yang beriman yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam jannah itu seperti hati burung disebabkan karena kelembutan mereka. Ya. Sikap lembut hati orang yang beriman itu nampak dan terlihat ketika hatinya itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan tentang ayat-ayat Allah, tentang syariat Allah, terlebih tentang akhirah, tentang yaumul qiyamah, tentang adab kubur, tentang prahara ataupun kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada hari kiamat, maka hatinya pun terenyuh. Ya, merasa takut Terlebih ketika dikhabarkan tentang sifat-sifat jannah ataupun sifat-sifat neraka, maka dia pun ada harapan dan keinginan besar untuk masuk dalam jannah. Bagaimana caranya? Demikian pula ketika mendengarkan tentang sifat-sifat ahli naur, maka hatinya pun takut dan khawatir terjatuh ke dalam sifat-sifat ahli jannah. Eh, sifat-sifat ahli nar. Nah, Maka ini, ayol ikhwah, habibukumullah. Hati-hati orang-orang yang dikhabarkan sebagai ahlul jannah. Hatinya itu lembut. Dan di antara tanda hati yang lembut, hati yang lunak adalah bisa dan mau menerima nasihat dan tenang ketika mendapatkan nasihat meskipun pahit ya ketika awal kali mendengarnya namun apabila hati itu lembut lunak yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika mendapatkan nasihat maka dia pun menerimanya Demikian pula hati yang lembut adalah hati yang merindukan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Demikian pula rindu untuk mendengarkan hukum-hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ayol ikhwah, hati yang keras dan ini musibah musibah yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika Allah jadikan hati seseorang itu keras yaitu hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang keras adalah hati yang kosong dari sikap taubah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang merasa ya, panas dan tidak betah untuk mendapatkan nasihat dan mendengarkan nasihat terkait ya, dengan dirinya ya, ataupun orang lain. Maka ini, masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya dan hendaknya kita ayol ikhwah al-kiram ketika mendengarkan satu ayat ketika mendengarkan sebuah hadis itu hendaknya kita menyadari dan memposisikan mengkondisikan bahwa ayat itu dan hadis itu itu diarahkan kepada kita diarahkan kepada kita, bukan untuk orang lain. Sehingga apabila setiap muslim memiliki sikap yang seperti ini, maka akan bersih hati-hati kaum muslimin. Dan insyaallah taala akan terjadi perbaikan dan islah sehingga kondisinya menjadi semakin baik. Mengapa demikian? Karena masing-masing orang merasa kekurangan yang banyak pada dirinya. Sehingga dia pun berusaha untuk memperbaiki kondisi dirinya, hati demikian pula amalannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam yakni lilladzina amanu an tahsya Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka, untuk lembut dan tunduk hati-hati mereka. Wa ma nazala minal haq, demikian pula apa yang telah turun berupa kebenaran, kebenaran yang turun dari si Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, nasihat, mau'idhah ujangan, Belumkah tiba saatnya hati itu menjadi lembut ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan nasihat? Apakah belum terketuk hatinya? Allah tegur kaum mukminin, kita semuanya, saya dan hadirin. Diketuk, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Tolong aulad, jangan sibuk masing-masing konsentrasi menghadap ke sini. Maka janganlah mereka itu yang kaum mukminin seperti orang-orang yang telah Allah turunkan kepada mereka Alkitab. Siapa mereka? Al-Yahud dan Nasara. Jangan seperti mereka. Kenapa? Karena mereka menunda-nunda untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda untuk mendapatkan nasihat, mengambil ilmu, mendapatkan warisan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nanti, nanti. Ya, saya akan belajar. Saya akan fokus taklim setelah usia saya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau sekarang saya ingin foya-foya, ingin hidup senang, bebas, tanpa aturan. Nanti kalau sudah tua baru saya ingin tobat kan, kan panjang waktunya umur Nabi saja 63 tahun sekarang 20 30 ya lumayan masih ada waktu ya. apakah anda tahu umur anda sampai di mana apakah anda tahu bahwa malakul maut ternyata setelah anda ngomong seperti itu mencabut nyawa anda siapa tahu maka tentunya ketika mereka orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi demikian pula Nasrani ketika mereka menunda-nunda untuk taubat kepada Allah meninggalkan kekufuran demikian pula kesyirikannya fatala alaihimul amad sehingga panjang masanya mereka menunda-nunda tulul amal panjang angan-angan akhirnya apa faqasat qulubuhum hati mereka menjadi keras, lebih keras daripada batu. Kalau batu sebutkan dalam ayat dalam suratul Baqarah, kerasnya batu masih lunak. Kok bisa? Iya. Masih ada celah terkadang untuk mengalirnya air. Jadi sekerasnya batu, ya, sekeras-kerasnya batu itu masih bisa dialiri oleh air. Tapi kalau sudah hati yang keras itu susah berat dan ini penyakit menunjukkan hati itu sakit wa katsiru minhum dan kebanyakan mereka ya orang-orang Yahud demikian pula Nasara mereka itu fasik tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya, teguran kepada kaum mukminin artinya jangan kalah janganlah kaum mukminin itu seperti ahlul kitab menunda-nunda nanti-nanti ya. Demikian pula kita di sini ayo ikhwah tulab secara khusus yang mondok di sini yang mungkin masih muda ya. Ya. Yang masih muda ya umur 15, 20. Saya kan masih muda. Jangan menunda-nunda waktu. Ah, nanti saja. Saya mau serius belajar ya kalau sudah usia 25 tahun kalau sekarang saya pengen bebas ya hafalannya pun asal-asalan. Ya. Demikian pula merajaahnya, tidak ada target. Masih banyak mainnya, jangan seperti itu. Kenapa? Ini sifatnya ahlul kitab, orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Bukan bapak kita, bukan ibu kita yang melarang. Allah Rabbul Alamin melarang kita untuk bersifat seperti sifatnya ahlul kitab. Artinya apa? kita bergegas, bersegera. Ya. Untuk tidak bermalas-malasan, rajin. Ya. Karena harta yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin di dunia ini adalah umurnya. Sehingga umurnya jangan disia-siakan sebentar. Sebentar. Ya. Nah, sehingga ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa yang menyebabkan hati itu keras adalah ketika seorang menunda-nunda untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatannya ahlul kitab. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula tentang sebab kerasnya hati yaitu ketika seorang meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan. Dan ini yang namanya kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah ya, tarkul ma'mur wa fi'lul mahdur. Melakukan ataupun meninggalkan kewajiban yang diperintahkan atau melanggar ya, larangan. Ini namanya kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Maidah, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Dan disebabkan karena mereka membatalkan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, apa perjanjian seorang hamba dengan Allah? Apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayut'imun. Innallaha warzaqudul quwwatil matin." Yaitu perjanjian untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siap untuk menjalankan apa yang Allah wajibkan dan siap untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Ini perjanjian antara seorang hamba dengan Allah. Nah, kata Allah, "Fabima naqdihim mitsaqahum" dan disebabkan karena mereka yaitu manusia membatalkan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, la'annahum, maka kami laknat mereka. Laknah ya, seperti yang disebutkan Abu Sa'adat Abu Aliyah ataupun Abu Sa'adat Ibnu Athir kata beliau at-tardu an rahmatillah seseorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Hukuman yang berikutnya, hukuman yang pertama Allah laknat mereka dan yang kedua adalah kami jadikan hati-hati mereka qasiyah. Apa qasiyah? Keras. Keras. Kenapa? Karena mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Diperintahkan sholat, ya, nggak mau sholat. Kalau mau sholat itu pun sholatnya mainan. Iya. Seperti seorang ataupun seekor burung yang matok makanannya bermain-main. Ya. Ataupun sholat tapi belang-belang. Ya. Duhur sholat, asar hilang, ya maghrib, ya makan ya, akhirnya kekenyangan kebablasan tidur isya kelewatan subuh kesiangan ya. subuh kesiangan akhirnya apa sholatnya sehari cuma satu kali main-main ya nggak sadar bahwa apa yang dia makan apa yang dia hirup dari udara ini demikian pula air yang dia minum siapa yang berikan ibunya ibunya cuma masakin aja ya Makanan bapaknya yang belikan. Bapaknya cuma belikan saja. Rizki, oh bapak saya kan kerja di perusahaan misalkan. Yang gaji kan bos. Jadi rizki jadi bos. Bukan, itu perantara saja. Ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah stop rizkinya. Ya, bosnya nggak mau ngasih gaji. Bisa jadi. Ya, ternyata bapaknya dipecat. Minta siapa? Minta ke siapa? merengek kepada bos ya. hina sekali minta kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini semuanya sebab-sebab saja ada adapun yang sesungguhnya memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala inna Allah warrazzaqu dul quwwatil matin Allah yang satu-satunya memberikan rezeki ya, menyempurnakan rezeki ya, dan menempatkan rezeki itu kepada siapa yang berhak ya, maka ini ayul ikhwah hafizakumullah. Ya. Maka disebutkan dalam ayat tadi fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum annahum ja'alna qulubahum qasiyah. Ya. Sebagai hukuman ketika seorang terjatuh kepada kemaksiatan dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sadar bahwa itulah perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah hukum dengan dua hukuman yang parah. Ya yang mengerikan dalam ayat tadi. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Allah laknat mereka dan yang kedua apa? Allah jadikan hati-hati mereka keras. Kalau sudah keras, susah dinasihati, gak mempan. Ya. Dinasihati sekali dua kali, bukannya tambah baik tapi malah tambah tambah buruk. Kenapa? Sudah lembut, hatinya keras. Gak ada keinginan untuk taubat. Gak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sadar. Bahwa dia hidup karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dihidupkan oleh Allah. Allah menciptakan dia. Maka ini. Ayol ikhwah habidakumullah. Sebagai nasihat. Ya, untuk mengisi kekosongan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تفضلوا حفظكم الله